Pak Indra? Iya Bu. Silakan Pak. Ya, saya pikir pemerintah dalam hal ini kurang cermat ya, jadi bahasa awamnya mungkin dibodohi, karena memang pemerintah kan sering sekali dibodohi dengan informasi yang yang boleh dikatakan mengembirakan seakan-akan ini cukup stok sapi dalam negeri atau nah itu dipermainkan sama orang-orang ya mungkin ya di, diambil kesempatannya bu jadi pemerintah tuh sering sekali dibodohi kalau saya bu saya pikir kenapa harus di dikuota Ya kan kalau memang ini lepas saja ke pasar, pasar nanti yang menentukan seberapa besar eh, kapasitasnya. Jadi harga daging juga bisa bersaing di pasar. Di kuota itu rata-rata nanti menimbulkan ya kartel lah yang sekarang banyak di, dibicarakan di media massa dan kartel pangan itu tidak bisa dipungkiri karena sebagian orang yang punya duit yang biasa bermain di situ mereka melakukan Tong kali kong dengan para birokrat yang boleh dikatakan mengatasnamakan rakyat. Sebenarnya itu bullshit semua. Makasih Bu. Siap Bu. Terima kasih dan selamat siang Pak Indra. Pak Sahrial, silakan. Iya selamat siang. Nah itulah buktinya yang ketangkap sekarang itu bekerja berayat apa tidak. Bayangkan harga daging itu tertinggi di dunia. Itu hanya permainan pejabat yang katanya itu dia ketua PKS apakah ketua partai dakwah itu nggak ngerti saya kelulusan Saudi kok nggak ketikir gitu rakyat sunderita Paradanya sebenarnya ada nggak pikirannya untuk rakyat kalau tidak hanya memperbesar kantong pribadi aja terima kasih Pak Sudir silakan Iya Bu, itu mah dari dulu kita udah terkenal di Bandain Bu Dari tempe, kedelai, beras, garam, segala jenis Pangan itu bisa dipermainkan Bu jadi gak heran Bu ini pemerintah pun mempermainkan rakyatnya dengan cara begini mereka untuk dana kampanye Bu jadi kita siap-siap dengan bahan-bahan lain yang akan naik karena dana ini nah, hanya untuk kampanye Bu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Leo, silakan. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang. Ya, kalau komentar saya sih itu karena keserakahan ya. tempat kaya, nggak mau kerja, maunya cuti, banyak libur. Coba lihat anak-anak pas SMU kerja. Hari-hari libur pun masuk kerja. Terima kasih. Pak Odo, selamat siang. Ya Bu. Silakan. Katanya Bantai Dakwah, tapi masalah duit dia paling wah gitu loh jadi ya itulah apa katanya besar mereka iman iman mereka ada duit terima kasih Pak Ali selamat siang selamat siang ya Nah, makan di sini sih dagingnya nggak salah yang yang pasti itu karena partai-partai diperkecil aja lah pak dua partai itu yang nyengsarakan rakyat tuh partai Terima kasih Mbak Terima kasih kembali Pak Ali Pak Yos Astagfirullahaladzim Saya hanya bisa mengucapkan itu saja Ternyata manusia itu tidak bisa dilihat dari covernya Ibu ya Dari packagingnya Tapi dari konten atau isinya Wassalam Terima kasih Pak Yos Pak Ari silakan saya bertanya nih, kemana Bapak Presiden kita? Ini kan anak buahnya semua nih yang menjalankan ini. Jadi kemana deh ya? Terima kasih. Pak Gilbert. Iya ini kan ini kan tata niaga tapi yang tata niaga seperti ini kan sudah lama ya. Seperti dulu ada tata niaga cengke, tata niaga jeruk, pontianak dan lain sebagainya. Ini semua kan yang bermain kan mafia semua, eh kan ber, berkolusi antara mafia mafia para bisnismen hitam ya dengan para para pejabat politisi nah yang kemarin itu yang tertangkap ya hanya sebagian kecil ya yang presiden PKS itu masih ada lagi yang lebih besar dari itu saya rasa sih itu sebenarnya itu gampang untuk di, dibongkar ya kalau saya bilang gampang ya karena ini saya Tadi kan dikatakan pada waktu pembahasan kan, supply and demand gitu kan. Nah, kalau supply-nya kurang ya pasti harga naik. Demand-nya banyak, supply kurang ya tuh, pasti naik harganya. Tapi kalau kedua itu balance gitu kan nggak ada masalah kan anehnya bodohnya itu kan satu kan ya itu apa namanya importnya katanya dikurangi yang sapi dalam negerinya mau, mau ditingkatkan padahal kan kita tahu sapi dalam negeri itu hanya bertumpu dari sapi-sapi yang ada di NTT kalau nggak salah iya kan jadi yang lain-lainnya nggak bisa diandalkan cuma ada satu dua provinsi aja yang cukup besar menghasilkan sapi itu aja makasih Pak Fred Iya, Iya, Bapak silakan komentarnya, Bapak. Ah, komentar saya ini. Beberapa ya tahun lalu lah, saya itu ikut survei peternakan di ah, NTT. Itu banyak sekali angka-angka yang fiktif itu. Ya, satu. Lalu juga saya dengar, saya balikan tadi sebentar. Juga saya dengar dari segi infrastruktur、uh mm-hmm. -huh. lebih murah mengirim sapi on hoof ya, hidup dari Darwin, Australia daripada kalau dari Kupang. Saya nggak ngerti, lebih itu ada cacat dalam hal uh, apa infrastruktur kita gitu ya. Itu aja saya kira masalahnya jadi ya, salah hitung kebanyakan tuh. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali Pak Fred, Pak Loceng. Ya. Silakan Pak. Ini sangat terlalu. Eh, jadi permainan dari sekelintir umat yang sangat mengganggu perekonomian kita. Contoh tinggi dari PKS, Partai Korupsi Sapi, itu sudah menunjukkan betapa negeri ini sangat dikuasai oleh mafia-mafia berdasi, oleh penjahat-penjahat berdasi yang mereka berkolusi dengan para pejabat-pejabat negeri. Maka dari itu, kita harus pilih pemimpin baru yang beramanah nanti di tahun 2014. Oke. Oh, ya. Selamat pagi, Pak Gilbert. Selamat pagi. Harga uh, harga daging sapi pagi ini 120 ribu per kilo jadi 90 ribu sudah terlampaui kalau saya bilang sih yang salah ya semuanya ya. mulai dari atas ya karena ini kan sistemnya oh, sudah ambil adul ya dan juga cara kerjanya juga nggak bener ada permainan-permainan yang kotor ya kan kalau kita tahu kan tata niaga kan dari zaman dulu ya dari zaman Pak Harto tata niaga cengke tata niaga jeruk tata niaga apa itu kan di kan terjadi satu kol persekongkolan ya satu apa ya namanya yang disebut ya kong kali kong ya kong kali kong antara pengusaha hitam dengan pejabat dan lain sebagainya ya kalau ada satu yang strong leader seperti Pak Jokowi ya, ya, atau Pak Dahlan Iskan atau yang muda-muda gitu ya seperti Pak Anies Baswedan akan naik di tahun 2014 saya yakin, aku yakin ke depan bangsa Indonesia akan maju dan tidak ada lagi yang namanya ini apa namanya ah, ah, tata niaga tata niaga seperti ini ya kan persekongkolan jahat yang membuat rakyat sudah susah makin susah mau makan daging sapi aja sedemikian mahalnya Iya kan? Itu aja makasih. Terima kasih Pak Gilbert. Selamat pagi Pak Leo. Kongsi-kongsi. Kongsi Facai. Kongsi Facai Pak Leo. Pak Amin. Oh Pak Amin. Silakan Pak Amin komentarnya. Saya angpau nalai. <laughs> Oke. Begini saya lihat negeri ini ya, saya kan sering terjun ke pasar. Sekarang barang semua barang naik. Ya nggak? Seperti sayuran, telur, semua. Saya juga bingung negeri ini. Ketika negeri ini kan negara-negara dia. Ya nggak? mesti kita ekspor dong tapi saya lihat sih semua atasan yang nggak benar ya. Banyak kan monopoli. Kayak seperti bawang putih, semua monopoli, telur. Saya sih kasihan negerinya, lama-lama kata si Madra, tahunnya gelap katanya begitu. <laughs> Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amin. Yang ini beneran Paleo ya, Paleo selamat pagi. Paleo nih. Kau si Pajai. Kursi pajai nih, Bu. Silakan komentarnya Pak Leo. Bentar begini nih Bu, ini gara-gara partai kebelet serakan nih, karena serakannya lebih ke Serakanya seraka banget, serakanya mem, apa, bisa membinasakan bangsa nih. Lebih kejam dari Belanda itu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Leo. Pak Hendra selamat pagi. Pak Hendra selamat ya, pagi. Ya, selamat pagi. Iya, silakan Pak Hendra komentarnya. Ya ini kan karena supply demandnya terlalu kurang tuh supply Jadi karena harga naik lebih tinggi dari luar negeri. Ini karena di kartel semua sama partai partai diinjek kaki itu sekarang yang itu tuh terima kasih baik terima kasih Pak Hendra Pandi selamat baik selamat siang Pandi selamat siang silakan komentar ya Pandi ya ini tampaknya departemen pertaniannya tidak bekerja gitu bukan daging sapi aja yang import itu kedelai sebetulnya tahu tempe itu makanan import juga kedelai kita kan Eh, terbesar tuh import yang dilakukan oleh perusahaan asing itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Pak Teguh, selamat siang. Selamat siang, Bu Duna. Ya, komentarnya Pak. Ya, saya juga khawatir atau menyarankan. Sekarang ini 90 per kilo keadaan tidak hari raya. Takutnya nanti lebaran 5 bulan atau 6 bulan lagi itu bisa meresap ke 130. Kasihan orang yang tidak mampu. Padahal daging sangat diperlukan. Kalau toh memang belum sembaca daging mohon impor jangan cepat itu aja makasih Bu terima kasih Pak Teguh Pak Zainal selamat siang Ya Bu komentarnya kalau saya sih pertama yang aku salahin itu presiden kita kenapa presiden kita ngangkat menteri pertanian itu dari partisan bukan dari profesional mestinya kalau menteri-menteri yang penting itu jangan pakai dari partisan karena partisan ya kerjanya memang begitu di samping kurang bisa bekerja dia itu dibohongin sama anak buah-buahnya itu yang survei itu namanya di Jawa itu sapi lagi tiga dihitung hitung itu kan nggak nggak dijual itu buat punya punya kenapa harus dihitung nggak dipotong gitu nah, mestinya menterinya itu nyari menteri menteri yang bisa bekerja jangan menteri atau begitu Pak Andre, selamat siang. Ya, kelihatannya sih ini ada uh, mau dimonopoli, ada monopoli ini kelihatannya ada dua yang akan dimonopoli atau di dimafiahkan gitu. Yang pertama daging ya, daging sapi dan yang kedua buah. Buah, buah, eh, buah yang masih uh, eh, ke Indonesia, uh, buah pun juga sekarang uh, sangat mahal seperti apa jeruk biasanya kan kalau eh, lagi acara imlek begini eh, eh, jeruk itu berlimpah ini nggak ada sama sekali ini kelihatannya ada yang nggak beres ini di ada yang nggak beres lah kelihatannya ini ada yang mau dimonopoli gitu ada dua ini akan dimonopoli dan dimafiakan kelihatannya terima kasih Bu ya terima kasih Pak Andre Pak Gunawan selamat siang Pak ya. Sudah? Ya. Saya setuju dengan Bapak yang tadi itu. Memang itu ada, per, ada permainan di, di Kementerian Pertanian. Saya juga uh, ditawarin, pernah ditawarin eh, untuk kuota impor buah-buahan dari Kementerian Pertanian, dari teman saya. Dan ini memang saya, saya lihat sendiri bahwa itu memang nggak benar itu Departemen Pertanian itu. Banyak mafia di situ, mempermainkan kuota-kuota impor. Itu sudah dikondisikan, seperti impor daging sapi itu, itu sama aja itu. Itu apa mafia semua itu. Kan sudah jelas, uh, Presiden PKS kan sudah ketangkap itu. Saya yakin benar itu. Itu harus dibersihkan itu, Kementerian Pertanian. Itu pesannya eh, mafia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Utomo. Ya, terima kasih. Seperti kita lihat sekarang ini di bisnis online yang sudah ada, itu bahkan yang ada yang menggunakan forum, ada yang menggunakan blog dan lain-lain, itu sudah memakan banyak korban sekali memang. Sebagian orang jadi tidak percaya juga dengan bisnis online karena banyaknya penipu. Jadi perlu juga dibuat suatu sistem entah seperti apa, mungkin jadi tidak terlalu kaku, tapi tetap juga melindungi konsumennya. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Utomo. Pak Acong. Halo. Silakan Pak. Kalau mau saya sih gini ya. Untuk saat ini pemerintah kita ini bukan pemerintah yang benar nih. Kalau saya udah perhatiin nih untuk dua tahun yang ini, saya pemerintah kita menghancurin negara kita. Buktinya aja nih, ada lihat ya, ah, pertama pengaturannya udah aneh-aneh. Dan kedua, kita udah diadu domakan juga. Nah, tiga juga mungkin kita mau dimusnahkan. Ada rasa saya pemerintah kita nih mesti dihati-hati nih. Ya untuk rakyat yang mendengar begini, diharapin berhati-hati lah sama pemerintah sekarang. Saya nah, ini pemerintah teroris nih. Oke. Ya. Terima kasih Pak Chong. Pak Gilbert. Iya, saya tertarik sama pembicara yang barusan itu. Bapak pemerintah yang sekarang, katanya teroris itu ya memang kalau kita lihat sih kalau diwajibkan untuk mempunyai badan hukum kayaknya agak aneh ya karena bisnis ini kan sekarang sudah menjamur ibu rumah tangga semua bisnis melalui online ya kan ya harusnya lah tinggal satu tahun lagi kan pemerintahan Pak SBY eh ya jangan keluarin peraturan yang boten-boten karena kan di sini ibu-ibu yang suaminya penghasilannya pas-pasan kan bisa mencari bisnis sampingan kalau masalah penipuan sekarang kan pinter semuanya belanja online kan cash on delivery pada waktu dikirim ya kita baru bayar gitu harusnya begitu jangan macam-macam saya sudah miskin jadi tambah susah belum dikasih peraturan seperti ini belum pajak belum apa gitu aja makasih makasih Pak Gilbert Pak John Halo Pak John silakan ya dikira semua orang bajingan kayak pejabat-pejabat itu semua kali orang sih semua lah gak sebusuk itu lah cuma pejabat itu yang belaga suci mengaku anti porno koruptor semua bajingan semua saya pikir makasih